Bismillahirrahmanirrahim Coba ikra ya akhuna Man yurid tafadol Ayo tafadol يخفى الطريقة الثالثة أن أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخف تبدئ المساوية ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاجر yadkuru uyuba aktsara man intafa man intafa'uhu min min intifa'ihi bi sadiqin mudahi yaf'anhu uyuba at-tariqatu rabi'an an yuqali an yuqali an-nasa fa kullu ma yarahu madmuman fima bainahum yajtanibahu Taib, jazakallah khairan. Telah sampai pembahasan tentang yakni siapa yang ingin tahu tentang aibnya dirinya sendiri maka untuk mengetahuinya Syekh menerangkan empat jalan Empat cara Untuk kita tahu Aib kita masing-masing Yang pertama Disebutkan kemarin apa? Samsul Dilahap أيوة ثاني hmm. Jalan yang pertama untuk mengetahui aib kita Yang pertama adalah untuk bermajlis Di depan seorang syekh yang berilmu Yang dia akan mengajari, mengasih tahu, mengkhobarkan tentang aibnya ini di depan seorang alim yang nanti si alim ini akan memberikan khobar tentang aibnya kita. Dan ini torekoh yang pertama. Kemudian torekoh yang kedua, yakni dia hendaklah mencari teman dekat. Tapi ingat, di sini punya sifat tertentu. Teman dekat enggak sekedar teman dekat ngobrol ya, tidak. Tapi dia harus seorang yang basiron, mutadinan seorang yang yakni basirohnya ya, ilmunya, agamanya baik. Nah ini. Ini cara yang kedua. Sehingga dengan ini ketika punya tempat teman dekat seperti ini, dia akan memberikan peringatan. Tak kala mungkin melakukan suatu perbuatan ahlak yang tercela. Ini yang kedua. Sebagaimana telah dilakukan oleh Umar bin Khattab anhu seorang khalifah yang kedua tak beliau ya bagaimana beliau sangat senang ketika ada yang menilai tak ada yang memberi khabar tentang aibnya tentang kejelekan beliau beliau bukannya membenci kepada orang tersebut Bahkan beliau mendoakan rahmallah roma'an ahda ilena ujubana. Semoga Allah semoga Allah merahmati seseorang yang dia memberikan petunjuk kepada kami tentang aib-aib kami. Ini, ini doa beliau. Sangat senang ketika ada orang yang memberikan khabar tentang aibnya. Salman Al-Farisi. Nah, dalam hal ini beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab di hadapannya langsung. Tidak takut, ya, tidak kemudian mungkin minder apa takut tidak. Beda dengan mungkin kita ya mau menyampaikan kepada seorang pemimpin kadang kita takut. Atau mungkin kadang pimpinannya kadang gengsi. Nah, enggak senang diketahui aibnya. Tapi beliau ya seorang pemimpin, seorang manusia sebagai presiden tidak takut justru malah senang untuk dikoreksi tentang aibnya. Kemudian dan beliau berkata kepada Hudzaifah ibnu Yaman, apakah saya termasuk orang-orang munafik? Karena Hudzaifah seorang sahabat yang memegang amanah diberi aminul sir, ya orang yang terpercaya untuk memegang satu rahasia. Siapa orang-orang munafik? Ini Rasul mengabarkan kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Dan untuk menjaga rahasia ini, maka Umar tanya, apakah saya termasuk orang munafik? Nah ini, ini pertanyaan Umar kepada Hudzaifah. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap orang yang dia semakin tinggi kedudukannya, semakin imannya tinggi maka biasanya ujian pun akan menjadi berat tuduhan-tuduhan kepada dirinya pun akan menjadi berat demikian <clears throat> waqad kana salafu yuhibbuna min man yunabbihahum man yunab man yunabbihuhum ala uyubihim dan sungguh para salaf mereka senang kepada orang yang memberikan peringatan kepada mereka tentang aib-aibnya. Ini para salafun soleh, termasuk Umar ibn Khattab, sangat senang ketika dikasih tahu tentang aibnya. Apa aibnya Umar yang disebutkan oleh Salman kemarin? Apa? Iza, masih ingat enggak? yang disebutkan oleh Salman tentang dalam masalah pakaian. Ini dalam masalah makanan. Nah, beliau pernah ya dalam hal pakaian yakni untuk malam sendiri ya untuk siang sendiri dalam masalah makanan beliau menggabung makanannya berbagai macam makanan ini ini ini ini terlalu mewah. Terlalu masa Allah. Nah, dan ini merupakan aib ketika itu menunjukkan kurangnya suhutnya terhadap masalah dunia. Terlalu bermegah-megah. Cukup ya kalau masalah makan ya sudah. Nasi, sayur, lauk. Nah, sebagian kaum muslimin terutama khususnya zaman sekarang ini double-double. Ya, lauknya, sayurnya lengkap. Mungkin ikan juga ada ikan, ada daging, ada tempe. Lain ini harian. Menjadi suatu hal yang tercela. Tapi para sahabat tidak demikian. Nah, dan merupakan aib, merupakan apa? yakni terlalu berlebihan dalam masalah makanan. Wa nahnu al'an fil ghalib dan kami sekarang kata mualif ya kebanyakan adalah abhadun nasi ilaina man ya'rifuna uyubana dan kami sekarang mayoritas adalah manusia yang paling murka yang paling membenci kepada kami orang yang mengetahui tentang aib-aib kami. Ini orang yang mengabarkan kepada kita tentang aib-aib kami. Ini untuk sekarang, zaman sekarang. Ini beliau mengucapkan ketika itu tahun berapa? Zamannya Syekh ya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Maqdisi rahmatullah alaihi tahun 500-an tahun yang lalu Hijriah lima 500 Hijriah. Itu dulu. Lebih-lebih sekarang. Tambah parah. Ya. Jadi untuk sekarang Nam adalah manusia yang mungkin paling dibenci. Ketika ada orang yang memberikan kepada kita khobar, ini loh antum begini begini begini aibnya begini begini. Lah, biasanya mungkin tersinggung, marah, menjadi permusuhan dengan sebab tersebut ini wahada dalilun ala dofil iman dan ini merupakan sebagai dalil tentang lemahnya iman orang tersebut fa innal akhlaqal kalakorib kal dan sesungguhnya akhlak yang jelek keadaannya itu seperti yani kala jengking al walau anna munabbihan nabahana dan seandainya di sana ada seorang pemberi peringatan. Nabahana yang memberikan peringatan kepada kami. Ala ana tahta saub bahwasanya di bawah pakaian tersebut. nam, di bawah pakaian kalian salah seorang kami itu ada akroban kalajengking. Seandainya demikian mengabarkan demikian, maka perbuatannya adalah Lata kolotna. lahu minna. Sungguh, tentunya kami akan menelusuri kalajengking tersebut. Minnah. Ini sebagai anugerah, sebagai penghobaran yang baik yang dia memberikan khobar kepada kita bahwasanya di pakaian kita ada kalajengking yang akan membahayakan. Tentunya kita akan mencari kemana, kemudian akan dibunuh kalajengking tersebut. Wastaholna bikosliha dan kami akan menyibukkan untuk mencarinya, membunuhnya, membunuhnya wal ahlakul radiah adamu daruran min minal aqrabi ala ma yakhfa dan ahlak yang jelek ahlak yang hina yang jelek yang buruk maka itu lebih apa lebih a'dam lebih besar apa bahayanya dari sekedar seekor kala jengking terhadap orang yang tidak tersamarkan dari perkara yang demikian tapi orang yang tersamarkan dari akhlak yang jelek yang dia tidak mengetahui akibat satu akibat akal tersebut, maka dia akan bersantai-santai saja. Ini bagi orang yang tahu sadar diri tentang bahayanya akhlak yang sangat berbahaya ini. Ini bahaya yang lebih besar, lebih sangat berbahaya daripada seekor kalajengking yang akan menggigit tubuh kita. Nah ini bagi orang yang dia memang sadar tidak tersamarkan tentang bahayanya akhlak yang jelek. Tapi sayang kebanyakan sekarang enam kaum muslimin bagaimana akhlak mereka karena jauhnya dari sebuah ilmu, jauhnya dari sebuah bimbingan seorang alim sehingga mereka akhlaknya rusak, rusak tanpa disadari akibat nanti di tahun akan datang. Wattariqatul salisah dan jalan yang kedua. Ayastafida ma'rifata uyubihi nafsihi. Jalan yang kedua adalah mengambil faedah mengetahui aibnya dirinya sendiri dari lesan-lesan musuhnya. Lesan-lesan musuhnya. Musuh ya mungkin ada sengketa, ya ada ada perdebatan, ada ya cekcok enggak cocok di antara kaum muslimin, di antara ikhwah, di antara kita. Nah, untuk mengetahuinya dengan apa? Mengambil lesan musuhnya. Mereka akan menilai kepada kita. Nah, fa inna aina suhti tumdil masawi. Sesungguhnya mata yang dia terendam satu kemarahan akan menampakkan satu kejelekan. Ini ketika mata ini marah kepada seseorang sebagai musuh rivalnya, musuh perdebatannya, musuh ketika dia bergaul sering, ya, nggak cocok. Nah ini, maka dia akan mengungkapkan ucapan-ucapan yang jelek, dia akan menebarkan aibnya orang tersebut. Nah ini, wala alla intifa'an insani bi aduwi musajirin yadkuru uyubahu dan barangkali enam saya manusia mengambil manfaat dengan musuhnya musajir yakni ketika dia cekcok musuh cekcoknya dia dia akan menyebutkan aibnya aktsaru min intifaihi lebih besar Manusia mengambil manfaatnya dari musuhnya yang dia lawan cocoknya, menyebutkan aib-aibnya, ini manfaatnya lebih besar. Akan diketahui segera aibnya dirinya sendiri daripada intifaihi bisodikin mudahinin daripada mengambil manfaatnya dengan yakni teman karibnya yang dia mudahin suka cari muka suka basa-basi. yahfa anhu uyubahu yang dia akan menyembunyikan tentang aibnya. Dan ini di sini ya, ketika ada teman dekat ini akan menyembunyikan aibnya. Terlebih lagi teman-teman yang dia suka basa-basi, yang dia cari muka. Mungkin ada seorang A ya dan B. Biar lebih paham Nah, si A ini orang yang punya kedudukan. Mungkin seorang pedagang yang sukses dan orang yang disegani di tengah-tengah masyarakat. Nah, nah si B dia cari muka dengan cara ya berbuat baik di depannya mangguk-mangguk. Nah, nah ketika melihat kemungkaran, ketika melihat aibnya, dia akan terdiam. Akan terdiam, enggak berani untuk mengucapkan, untuk menegur, untuk ingkarul mungkar enggak berani. Karena ada maksud tersendiri, ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin sebuah harta, mungkin sebuah jabatan. enam, berbeda dengan mungkin si C yang dia musuhnya si A. Lawan. enam, saingan perdagangan. Si C dia akan berusaha untuk menjatuhkan si A tentang aib-aibnya Leni. Maka si A yang dia mungkin pandai-pandai berkoreksi ber apa koreksi diri, maka dia mengambil manfaat dari musuhnya itu yakni aibnya ia apa, gerangan apa yang ia ucapkan kepada si A. Nah, diambil manfaat daripada si B tadi yang dia apa? yani bahasa basi nggak berani untuk mengungkapkan aibnya. Nam ini mujahin, orang yang cari muka. Nah ini, cara koyang yang ketiga. Jadi dengan jalan untuk mengetahui aibnya sendiri dari musuh-musuh enam lesan mereka apa yang mereka ucapkan. Atari kotul rabi'ah jalan yang keempat. <clears throat> Sedikit lagi ya insyaallah. Ayo khalitan nas bergaul dengan manusia bercampur fakulu ma yarahu madmuman fima bainahum yastanibuh maka setiap apa yang dilihat padanya suatu sifat yang terjelek yang dia nanti condong pada mereka di antara tengah, di tengah-tengah mereka kalangan manusia nah, ini itu jelek maka segera menjauh jadi kita bergaul dengan mereka nimbrung di situ ada mungkin perbuatan-perbuatan yang jelek, ada perbuatan namimah, hibah dan sebagainya. Lah, ketika lah kita di situ biasanya akan condong ke situ. Itu satu yang jelek, satu yang madmum. Maka segera menjauh. Nah ini, ini tarekoh yang keempat yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahi alaihi. Nah kesimpulannya adalah bahwasanya ada empat poin yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan untuk mengetahui tentang aibnya diri kita masing-masing. Wal alam bisawab ilahuna. Tafadalu, hudakumullah.